Penghormatan terhadap sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sampai pada ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Akhbarani Abu Hanifah ibn Sammak ibn al-Fadl al-Shihabi قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقرئ عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله قود أو قود menghabarkan kepadaku Abu Hanifah Ibn Sammak Ibn Fadl Al-Shihabi menyampaikan kepadaku Ibn Abi Dhi'b dari Al-Muqri dari Abi Shuraih Al-Ka'bi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam memberikan tawaran man qutila lahu qatil siapa yang keluarganya terbunuh, maka dia punya dua pilihan. Imma dia meminta tebusannya, diat, atau mengkisos. Didatangkan pembunuhnya dan dibunuh. Menunjukkan biasanya hadis ini tentang bolehnya menumpahkan darah di Mekah, di Haram, kalau kisos. Menegakkan hukum kisos. Ketika dibawakan hadis ini, perawinya, Fakultu libni kata Abu Hanifah, bukan Abu Hanifah Nu'man, tapi Abu Hanifah Ibni Samman. Aku katakan kepada Ibnu Abi Zaid, rawi yang di atasnya. Atakhudhu bihada ya Abul Haris? Apakah kau sependapat dengan hadis ini wahai Abul Haris? Pertanyaan ini diajukan oleh Abu Hanifah sama kepada yang meriwayatkan di atasnya yaitu Ibnu Abi Ada Atakhudhu bihada, apakah kau mengambil hadis ini? Ini sependapat dengan hadis ini. Fadarba sadri. Maka Ibn Bidib yang merupakan gurunya memukul dadaku sambil menjerit soha alayya terhadapku siyahan kethira menjerit kepadaku dengan banyak ucapan wanala minni bahkan hampir menyakitiku sambil berkata uhadithuka an Rasulillah wa taqulu ta'khudh bi aku meriwayatkan dari Nabi dari Rasulullah SAW kemudian kau tanya padaku apakah kau sependapat na'am akhudhu bihi iya aku menerimanya wadzalikal fardu alayya wa ala man sami'ah Iya. Wajib atasku dan wajib kepada siapapun yang mendengarnya untuk sependapat dengannya. Inna Allah ikhtara Muhammadan minan nas. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Muhammad SAW di antara manusia. Fahadahum bihi wa ala yadayhi maka Allah berikan hidayah sekian banyak orang melalui sebab nabinya, rasulnya, melalui kedua tangannya. Waktara lahum, maktara lahu. Allah pilihkan untuk mereka apa yang Allah pilihkan untuk nabinya. Wa ala lisanih, melalui lisan nabinya. al khalqi, maka atas makhluk seluruhnya Ayat tabiuhu hendaklah mereka mengikutinya wajib bagi manusia untuk mengikutinya. Wa'i'ina dengan mentaatinya. Dakhirina mengikuti di belakangnya. La makhraja li muslimin min dalik. Nggak ada jalan keluar lain bagi seorang muslim kecuali itu. Marah gurunya. Marah Ibn Abi kepada muridnya. Yang menerima riwayat darinya Kemudian tanya, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Mengapa? Kalau sudah ada kala Rasulullah, siapa yang berani nggak sependapat dengannya? Siapa yang berani menentangnya? Siapa yang berani berkata, aku nggak sependapat dengan ucapan Nabi? Astagfirullah. Maka ketika Abu Hanifah Samak mengatakan, Atak khudubihi. Apakah kau sependapat dengan hadis ini? Maka dipukul dadanya. Sambil saha, siahan, kethira. Dengan menjerit, dengan ucapan yang keras. Aku katakan, kalau Rasulullah, aku ini mengatakan Rasulullah berkata. Masa kau tanyakan aku apakah sependapat dengannya? Wajib atasku dan wajib atas semua orang yang mendengar hadis ini untuk sependapat. Allah pilih nabinya, Allah utus nabinya, dan Allah beri hidayah manusia melalui lisan nabinya. Allah pilihkan untuk manusia kebaikan seperti Allah pilihkan untuk nabinya. Maka tentunya seluruh manusia harus ikut nabi, harus sependapat dengan nabi. Tidak ada jalan lain bagi seorang muslim kecuali harus mengikutinya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang didapat sama dengan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yaitu ucapan siapa? Umar bin Abdul Aziz yang menyatakan kalau sudah ada hadis Nabi sahih tidak ada pendapat siapapun. La ra'ya sunnatin sanah Rasulullah. Tidak ada pendapat siapapun kalau sudah ada sunnah yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Maka nggak perlu tanya, kamu sependapat nggak? Kamu sependapat nggak? Gimana pendapat kamu? Nggak ada sudah. Kalau sudah ada kala Rasulullah, kalau sudah ada sunnah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada pendapat siapapun apapun yang bisa diterima yang menentang dengan ucapan Nabi ini. Allah wa ma sakata hatta tamannaitu an yaskut. Kata Abu Hanifah tadi menceritakan beliau tidak berhenti berbicara. Terus Rasulullah pun ini begini seorang muslim harus taat kepada Nabi, harus mengikutinya, tidak ada pilihan lain terus berbicara sampai kata Abu Hanifah Mudah-mudahan dia berhenti. Mudah-mudahan dia cepat berhenti. Kasihan beliau. Menyesali mengapa dia tanya seperti itu. Mengapa bertanya, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Ikhwan fiddin azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ajma'al al-muslimuna ajma'a al-muslimuna. Kaum muslimin sepakat ijma' ala anna man istabana lahu sunnah sunnatu rasulillah sallallahu lam yahill lahu an yad'aha liqauli ahadin telah ijma' kaum muslimin seluruhnya sepakat bahwa kalau sudah jelas satu sunnah, sudah jelas satu hadis sahih, maka tidak ada dan tidak halal bagi siapapun untuk meninggalkan hadis itu hanya karena seseorang. Tidak boleh meninggalkan satu sunnah karena ucapan siapapun. Bagaimana kalau gurunya? Walaupun gurunya. Bagaimana kalau ustadznya? Walaupun ustadznya. Bagaimana kalau ulama? Walaupun ulama. Bagaimana kalau para sahabat? Walaupun para sahabat. Ustaz berani banget. Karena perbandingannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang bisa mengalahkan ucapan Nabi? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Akhsha an tanazzala alaikum hijarah min as sama." Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr qala Umar. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aku berkata, Qala Rasulullah. Kalian bantah dengan Qala Abu Bakar, Qala Umar. Ikhwanifidina azakumullah, kaum muslimin. Rahimani wa rahimukumullah. Kalau sudah ada sunnah dari Rasulullah SAW, nggak bisa dikalahkan dengan ucapan siapapun. Jangan tanya ucapan ulama kalau sudah ada kola Abu Bakar wa Umar dikalahkan oleh Ibnu Abbas. Aku khawatir akan turun azab, batu-batu dari langit. Aku berkata, qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar, qala Umar. Apa sebab ucapan ini? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan, kalau kalian haji, hendaklah tawaf kalian ketika datang jadikan sebagai tawaf umroh. Jadikan sebagai tawaf umrah. Artinya Ibn Abbas memerintahkan, mengajarkan ucapan Rasulullah SAW agar haji kalian haji tamatul. Jangan haji kiron, jangan haji ifrat. Segeralah. Jadikan tawaf kalian pertama umrah. Ada yang bantah. Tapi Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyuruh kita untuk ifrad saja. Yang haji, haji saja. Yang umroh, umroh saja. Nggak boleh dua-duanya. Ibn Abbas marah. Aku qala Rasulullah. Aku katakan qala Rasulullah. Kalian bantah aku dengan mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar. Umar bin Khattab punya kebijakan ketika itu dengan latar belakang alasan yang sifatnya kondisional. Artinya kondisinya saat itu begitu. Tetapi dengan hadis tidak bisa mengalahkan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan ij'alu tawafakum umrah. Ini kata Rasulullah SAW. Ij'alu tawafakum umrah. Jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang sebaliknya. Umar yang justru mengancam Ibn Abbas. Berani kau melakukannya akan aku rajam engkau. Ketika Ibn Abbas menyampaikan satu riwayat membolehkan nikah mut'ah. Kata Amirul Mukminin, aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan demikian-demikian membatalkan hadis itu. Berarti hadis itu mansuh. Kalau engkau tetap memaksanya akan aku rajam engkau. Para sahabat mengajarkan kepada kita dengan kejadian-kejadian itu bahwa sunnah di atas kepala kita, di atas yang paling tinggi di antara semua ucapan. Jangan dikalahkan dengan ucapan siapapun. Kembali kepada ucapan Imam Syafi'i ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnah sunnatu Rasulillah SAW lam يحل lahu an يدعها لقول ahad telah ijma sepakat kaum muslimin bahwa siapa yang telah jelas baginya satu sunnah dari sunnah Rasulullah SAW maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya hanya karena ucapan seseorang. Qala al-Humaydi, Imam Humaydi rahimahullah, Zawa Syafi'i yawman hadithan faqultu ata'khudhu bihi. Imam Syafi'i pernah membawakan satu hadis. Dan aku bertanya kepadanya, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Berarti mirip dengan kejadian tadi. Abu Hanifah sama dengan gurunya Ibnu Bidzai. Tapi sekarang Imam Syafi'i yang membawakan riwayat Imam Humaidi yang bertanya, "Ata'khudhu bihi?" Apa kau sependapat dengan itu? Faqala, maka Imam Syafi'i berkata, "Ra'aitani kharajtu min kanisah aw alayya zannar hatta idza sami'tu an Rasulillah SAW hadisan la aqulu bihi apakah engkau melihat aku keluar dari gereja atau kau lihat gamisku ada sabuknya pembeda antara gamisnya kaum muslimin dengan gamisnya kaum Nasrani adalah sabuk di tengahnya kalau pastur-pastur kaum Nasrani gamisnya mirip dengan ini tetapi ada sabuk di tengahnya maka kata Imam Syafi'i rahimahullah Ketika ditanya apakah engkau sependapat dengan hadis ini, beliau menjawab, "Al-ra'aitani kharajtu min kanisa?" Apakah engkau lihat aku keluar dari gereja? Atau gamisku ada sabuknya? Kemudian ketika mendengar hadis, aku nggak sependapat. Ini apakah engkau melihat aku Nasrani? Sehingga ada hadis Nabi aku tidak sependapat. Aku Muslim. Keluar dari masjid Muslimin. Dengan pakaian Muslimin Masa nggak sependapat dengan ucapan Nabi? Masa tidak setuju, tidak mengambil ucapan Nabi? Itu kelanjutannya. Kembali kepada kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ha huwa dha. Kharajtu min masjidil muslimin. Mazil muslimin. Lihatlah Aku keluar dari masjid muslimin dengan pakaian-pakaian kaum muslimin. Su'ila Asy-Syafi'i an mas'alah. Imam Syafi'i pernah bertanya, pernah ditanya satu masalah. Kemudian beliau jawab dengan hadis. Ruwiya fiha kada wa kada. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi وسلم. Diriwayatkan pada masalah ini hadis-hadis dari Nabi SAW demikian demikian. Faqala sa'il maka si penanya bertanya, "Ya Aba Abdullah, taqulu bihi?" Wahai Abu Abdullah, apakah engkau berpendapat seperti ini? Sependapat dengan ini? Farta'ada syafi'iyu. Maka Imam Syafi'i bergetar. Gemetar beliau. Wantafadha Waqala. beliau marah dan kemudian berkata ya hadha. ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tuzilluni. idza ra'aitu an Rasulillah SAW hadisan falam aqul bih ya hadha. bumi mana yang akan aku pijak Langit mana yang akan menaungi aku kalau ada hadis Nabi kemudian aku tidak sependapat dengannya? Jadi beliau berpijak di bumi Allah, bernaung di bawah langit Allah. Apakah pantas kemudian tidak sependapat dengan ucapan Rasul Allah yang diutus oleh Allah? Ayu sama'in tuqilluni wa ayu sama'in tudilluni Idza ra'aitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam aqul bih. Na'am. Alayya as-sam' wal basar. Iya, atasku as-sam' wal basar. Pendengaran dan penglihatan. Jadi aku dengar, aku taat. Oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala من رد حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو على شفاء هلكة Siapa yang menolak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, maka dia di pinggir jurang kehancuran. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Siapa yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa huwa ala syafa, dia di pinggir jurang kebinasaan. Mudah untuk melihat orang yang akan binasa. Kalau sudah ada sebuah hadis sahih, dia tolak Apakah seperti kemarin nukilan dari Imam Zahabi rahimahullah ketika beliau meriwayatkan ucapan Abu Qilabah menolak hadis dengan alasan nggak ada di Quran. Siapa yang berkata da'ni min hadal hadis walakin had min kitabillah tinggalkan hadis itu. Saya ingin dari Quran. Fa'lam annahu dhal. Ketahuilah kalau dia sesat. Ditambah oleh Imam az Benar ucapan Abu Qilabah. Bahkan kalau ada yang berkata tinggalkan ayat, tinggalkan hadis. Coba jelaskan dengan akal. Maka ini Abu Jahal, bapak kebodohan. Apalagi kalau mengatakan da'ni minal kitabi wa sunnah wal aql. Tinggalkan ayat, hadis ataupun akal. Had al-wujud. Coba berikan perasaan. Kalau ini lebih parah lagi kata beliau. Pada iblis telah merasuk pada hatinya, pada dirinya. Kalau engkau takut larilah. Kalau engkau berani jatuhkan dia duduki dadanya bacakan ayat kursi. Rukyah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiga-tiganya, yang pertama, kedua, ketiga, meninggalkan hadis. Maka kata Imam Ahmad, siapa yang menolak atau meninggalkan satu hadis dengan sengaja-sengaja, maka orang ini berarti di pinggir jurang kehancuran. Qala al-Barbahari berkata pula Imam al-Barbahari wa idza sami'ta ar-rajul yat'an fil asar au yuridul asar fattahibhu 'ala al-islam kata Imam Al-Barbahari kalau engkau melihat seseorang mencerca asar-asar atau tidak menginginkan asar-asar riwayat-riwayat fattahibhu 'ala al-islam tuduhlah keislamannya. Mengapa dikatakan tuduhlah keislamannya? Karena seorang tidak mungkin menjalankan Islam kecuali dari sumbernya. Dan sumber syariat Islam adalah qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah Ta'ala diwahyukan kepada Rasul, disampaikan oleh Rasul alaihi salatu Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW menyampaikan bimbingan bimbingan yang kaulan wa amalan. Itu juga wahyu karena Nabi dikatakan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, merupakan wahyu yuha. Berarti siapa yang menolak hadis, berarti dia menolak ajaran Islam. Kalau menolak ajaran Islam, kita bertanya-tanya, kamu ini siapa? Muslim atau bukan? Kalau dia mengaku muslim, saya muslim. Islam itu agamanya siapa? Ya agamanya Nabi Muhammad SAW. Nah ini ucapan Nabi kenapa ditolak? Ini hadis Nabi kenapa ditolak? Ini bimbingan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Mengapa kau tolak? Sehingga wajar kalau Imam Al-Barbahari berkata, siapa yang mencerca riwayat-riwayat hadis. Siapa yang tidak mau, tidak mau menerima hadis-hadis, fattahimhu alal Islam, tuduhlah keislamannya. Tuduhlah keislamannya artinya kita ragukan keislamannya. Wala tashukku annahu sahibu hawan mubtadi' dan tidak ragu lagi bahwa dia adalah sahibu hawan mubtadi'. Dia pengekor hawa nafsu mubtadi'. Raddu sunnah. Itu isim dari radda yaruddu. Berarti penolak, penolak sunnah. Mereka adalah sahibu hawa. Dia adalah sahibu hawa. Sahibu hawanya sudah pasti. Karena menolak sunnah, menolak hadis, itu sudah jelas sahibu hawa. Apakah dia kafir atau tidak? Ini yang masih dipertanyakan. Apakah kamu muslim atau bukan? Tapi kalau sahibu hawa jelas. Kata Imam Al-Barbahari, siapa yang menolak sunnah-sunnah Rasul? dan tidak menginginkan sunnah-sunnah Rasul, lantas kalian mengikuti ajaran siapa? Kalau kalian Muslim, akan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Akan menerima hadis-hadis Nabi. Kalau menolak hadis-hadis Nabi, kamu ini pengikutnya siapa? Muslim atau bukan? Itu diragukan. Fattahimhu alal Islam. Ragukan keislamannya. Dan disebutkan setelah itu, Wala tasyukku. Jangan ragu. Kalau orang itu sahibu hawa. Pengekor hawa nafsu. Waqala Abul Qasim Al-Asbahani. Berkata Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Qala ahlus sunnati as salaf. Berkata ahlus sunnah dari kalangan salaf. إذا طعن الرجل على الآثار ينبغي أن يتهم على الإسلام ternyata bukan hanya Imam Al-Barbahari ternyata Abu Qasim Al-Asbahani juga berpendapat sama kalau ada yang menolak sunnah maka dipertanyakan keislamannya kata beliau kata Abu Qasim Al-Asbahani qala ahlu sunnah minas salaf dan beliau Bukan mengucapkan dari dirinya, tapi menyatakan berkata sekian banyak tokoh-tokoh dari salaf, dari salaf. Idza ta'ana ar-rajul 'ala al-athari kalau seseorang mencerca asar-asar, mencerca hadis-hadis, yang bagi an yutaham anal Islam. Sepantasnya dia dituduh keislamannya. Sepantasnya dia dipertanyakan, diragukan keislamannya. Kalau Muhammad bin Yahya Ad-Duhali. Berkata Muhammad bin Yahya Ad-Duhali, sami'tu Yahya bin Yahya. Yani Abu Zakaria At-Tamimi An-Nisaburi. Yaitu Yahya bin Yahya dengan kunyah Abu Zakaria At-Tamimi dari Nisabur. Dia berkata, Az-zabbu anis sunnati afdal minal jihad fi sabilillah. Pembelaan terhadap sunnah itu lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Membela sunnah afdal minal jihad fi sabilillah. Atau dikatakan jihad yang paling afdal karena pembelaan terhadap sunnah juga jihad. Tetapi jihad yang paling tingginya, paling afdolnya dari semua jihad. Maka kalau mereka mengatakan kami berjihad, kami berjihad. Ternyata yang dilawan adalah penguasa muslim. Yang dilawan adalah orang-orang yang masih memiliki ciri-ciri keislaman dan kemudian ketika ditegur dengan sunnah-sunnah nabawiyah yang di dalamnya berisi perintah untuk sabar terhadap penguasa yang zalim, mereka marah dan mentertawakan sunnah itu. Kita suruh diam dipukuli, kita suruh diam ketika kita ditindas dan seterusnya. Sunnah apa itu? Mencerca. Apa yang dilakukannya katanya sebagai jihad, tapi jihad dalam tanda petik Ternyata aslinya bukan jihad, tapi jahat. Membawa manusia kepada kesesatan, menumpahkan darah kaum muslimin, menyia-nyiakan nyawa kaum muslimin. Sebaliknya, jihad yang paling besar mereka tinggalkan. Apa itu? Azabu anis sunnah, membela sunnah. Mereka malah mencerca sunnah. Sunnah apa ini? Mengajarkan kelemahan. Padahal hadis sahih. Dan bukan satu, bukan dua, bukan tiga. 20 lebih riwayat dari Nabi yang sahih yang menyatakan sabarlah terhadap penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, penguasa yang lalim, disuruh untuk sabar, jangan melawan. Semua hadis itu ditolak oleh mereka dan dicemohkan oleh mereka. Ini kaum khawarij. Nauzubillahi Padahal ad-dabbu anis sunnati afdalu minal jihad fi sabilillah. Membela sunnah itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Ala Muhammad Kultu li Yahya Berkata Muhammad bin Yahya Ad-Duhali Aku katakan kepada Yahya Ar-rajulu yunfiq malahu Wa yut'ib nafsahu Wayujahid. Seorang yang mengeluarkan hartanya. Membuat lelah dirinya. Berjihad. Berjuang. Fisabilillah. Masih kalah. Dengan membela sunnah. Fahada afdal minhu. Membela sunnah tadi lebih tinggi lagi. Lebih besar lagi dari jihad tadi. Hartanya dikeluarkan, nyawanya bersambung nyawa, mempertaruhkan nyawanya, tenaganya dia habiskan, kalah dengan membela sunnah. Naam bikesir. Bukan hanya naam. Naam bikesir. Iya, lebih, lebih, lebih lagi. Di atas jauh. Jauh di atas jihad. Ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dinukil riwayat ini dalam kitab Dambul Kalam wa Juga dinukil dalam Majmu' Fatawa juz keempat, halaman 13. Dinukil pula dalam Syiar A'lam bin Nubala juz ke-10 halaman 518. Juga didapatkan dalam sejarah hidup Yahya bin Ma'in. Barakallahu fiikum dan lain-lain. قال أبو عبيد القاسم ابن سلام المتبع للسنة كالقابض على الجمر Kata Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam rahimahullah bahwa orang yang mengikuti sunnah berpegang dengan sunnah itu seperti menggenggam bara api. Seperti menggenggam bara api. Kamu genggam, tangan terbakar. Kamu lepas, kamu lepas dari sunnah. Milih mana? Milih tangan terbakar atau milih lepas? Barakallahu fikum. Kita membayangkan betapa beratnya memegang bara api. Silahkan lihat manusia ketika diberikan bara api ke tangannya. Otomatis akan dilepas karena panasnya. Ternyata berpegang dengan sunnah pada suatu saat akan berat seperti seorang menggenggam bara api. Kemudian berkata Abul Qasim, "Wa yauma indi afdal min ad-darbi bis-suyuf fi sabilillah. Maka yang seperti itu hari ini di zaman kita ini sungguh lebih afdal daripada mengayunkan pedang fi sabilillah daripada mengayunkan pedang fi sabilillah. Berjihad. Artinya ucapan tadi bukan ucapan Yahya bin Yahya saja. Tetapi juga ucapan para ulama yang lain. Memegang bara api tadi, tangan terbakar tidak peduli. Hati korban, korban perasaan, dicerca, dimusuhi, disalahkan, dituduh dan seterusnya. Itu barakallahu fiikum perjuangan. Mengalahkan Dorm disuyuf fi sabilillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Al-Humaydi, berkata Al-Humaydi rahimahullah, wallahi laan an aghzuwa haula'i alladhina yarudduna hadis Rasulullah sallam ahabba ilayya min an aghzuwa uddatahum min al-atraq. Sungguh demi Allah, kata Imam Al-Humaydi, aku berperang melawan mereka-mereka yang menolak sunnah, musuh-musuh sunnah, ahlu zaigi wal hawa, lebih afdal, lebih aku sukai daripada berperang melawan tentara Turki. Atrak, waktu itu Atrak adalah orang-orang di luar Islam yang menyerang kaum muslimin. Kata Imam Al-Humaidi, Berperang, aku berperang. Jadi membantah orang-orang yang mencerca sunnah, yang meremehkan sunnah, yang menjatuhkan sunnah, yang menolak sunnah. Itu menurutku lebih baik, lebih awal daripada perang melawan atrak.